Sabda Pandita Ratu Sebuah serial sandiwara radio Persembahan PT Irawan Jaya Agung Yang memproduksi Obat sakit kepala puyir cap 19 Obat kurap cap 19 Sal cap 19 Dan balsam cap betet Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air, ayo. ayo, ayo. kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Padawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Hai, kalau perasa pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa. Kalau terus dipikir, rasanya semakin sakit lah. Rasanya rasa sakit di kepala. Aduh, itu sakit kepala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah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 Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-732 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Ivan Rose sebagai Pinaka Swastiratu, Haris sebagai Pamekasih, Ashari sebagai Panji sabrang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Rasa Nomor satu digosok balsem, nomor dua terasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau. Cabete. Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau cap betet. Balsem Hijau Cap Bedet, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Pinaka swastiratus seperti masih sedang bermimpi. Berkali-kali kakak kandung Kameswara itu memperhatikan telapak tangannya. Namun raja di telapak tangan itu memang berubah. Tangan kirinya telah bersih, namun sebaliknya di tangan kanan telah tersimpan raja kala cakra. Hati Pinaka Swastiratu benar-benar meluap karena gembira tiada terkira. ini, Badrawati? Tidak, Bibi. Aku menjadi saksi. Bibi benar-benar tidak sedang bermimpi. Raja rajaku. Dengan rajanya tertukar. Iya. Mengapa bisa demikian, Le? Kau bisa menjelaskannya? Raja Kalacakra itu adalah simbol raja yang membela kebenaran. Raja itu tidak kerasan tinggal di wadah yang tidak sesuai. Raja Kalacakra itu Mungkin tidak kerasan ikut orang yang berbuatannya seperti orang itu. Oh, begitukah Badrawati? Mungkin Bibi. Dan sebaliknya juga demikian. Maksudmu? Raja Mata Durga itu tidak kerasan tinggal pada tubuh Bibi. Jiwa Bibi sama sekali tidak sesuai dengan sifat raja itu. Oh, Bibi berjiwa besi dan suci. Bibi membela kebenaran, bertolak belakang dengan sifat Raja Mata Durga itu yang justru harus menggelar kejahatan dan kegelapan. Demikian juga dengan pemegasi itu. Tidak sesuai dengan sifat dan tindak perlakuannya yang suka menggumbar nafsu dan akara murka. Maka tidak aneh kalau raja itu sekarang tertukar. Oh, bukan main. Bukan main, Le. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Aku bebas. Aku telah bebas dari pengaruh kekuatan terkutuk itu. Dengan demikian, aku telah bisa dengan sepenuhnya mengabdi kepada keselamatan anakku. Tanpa raja apapun, aku akan membela anakku dengan taruhan nyawaku, Le. Apalagi dengan raja kalacakra ini di tanganku. Membuatku semakin mantap untuk melakukan apapun demi keselamatan anakku. Kabeh suara. Hanya Pinaka yang kebingungan dengan tertukarnya raja yang semula berada di telapak tangannya. Demikian juga dengan Pamegatsi, sang pemetik kembang berambut putih itu pun bingung memperhatikan telapak tangannya. Sebenarnya apa yang kau alami Pamegatsi? Ah, aku tak tahu Kakang sapra Tetapi raja itu tertukar raja di tangan kananku lenyap. Sebagai gantinya telah muncul raja mirip dengan milik Kakang, raja Mata Durga. Apakah kau menyesali keadaan itu, Pamangatsi? Ah, entahlah, Kakang. Keadaanmu lebih bagus. Kita memiliki raja sejenis dengan sifat dan tanggung jawab yang sama pula. Dengan demikian, kau tak perlu menyesali sih. Iya, Kakang. Kita gempur kedua orang itu. Baik, Kakang. tiba-tiba memiliki kekuatan yang berlipat-lipat. Keberanian yang tumbuh dan mekar siap untuk menghadapi keadaan macam apapun. Aku tak menyimpan rasa cemas lagi, leh. Syukurlah. Itu sangat baik, Bibi. Uh, dengar pada Lewati. Bagaimana, Bibi? Kita sekarang telah memiliki Raja Kala Cakra yang sifatnya sejenis. Kita lanjutkan pertarungan dengan bahu-membahu. Lanjutkan pertarunganmu dengan Panji Saprang pancing dia agar menggunakan ajiannya. Sementara aku akan tetap menyibukkan orang berambut putih itu dengan banjir bandang. Ingat, pancing orang bertembong besar di pipinya itu agar menggunakan ajian andalannya. Condro biru, Benar. Lalu? Orang itu tidak mau menggunakan ajian Condro biru itu terhadapku. Mungkin kalau terhadapmu, dia akan mau menggunakan ajian itu. Sibukkan dia dengan permainan cambukmu. Gerayangi terus bagian wajahnya dengan lucutan-lucutan yang akan membuatnya marah. Semakin marah, semakin baik. Sehingga ia akan membangkitkan ajian Condro Birowo dengan kemarahan yang tidak terkira. Kemarahannya mungkin justru akan menguntungkan kita, Badrawati. Uh, eh, sebenarnya, aku merasa jerih berhadapan dengan ajian itu, Bibi. Bukankah ajian itu akan bisa beranak pinak membelah diri? Kita nanti bertukar musuh. Uh, Apakah Bibi merasa yakin akan bisa menghadapinya? Aku telah berulang kali berhadapan dengannya. Aku mengetahui bagaimana cara menghadapinya. Baik, Bibi. pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa, kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas. Rasanya Uh, pusing aku. Rasa sakit di kepala. Aduh, itu sakit kepala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, Puyer Cap 19 dapat juga menurunkan panas. Jadi, bila sakit kepala mengganggu Anda, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Puyer Obat Sakit Kepala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 melangkah dengan cambuknya. Pinaka Swasti Ratu dengan sebuah keyakinan yang besar juga melangkah. Keduanya kemudian telah berhadap-hadapan dengan Panji Saprang dan Pamegatsi. Agak di kejauhan, beberapa orang yang telah mendekati arena pertarungan dengan membawa obor. Yang sedang berkelahi merasa tidak keberatan karena nyala obor itu justru membantu menerangi keadaan. dia agar semakin marah. Beres, Didi. Hei, aku berbicara kepadamu berdua. Ada apa Paman Tony Sapran? Bagaimana? Apakah perkelahian akan dilanjutkan? Wah, ini benar-benar sebuah tawaran yang aneh. Apakah Paman justru berkeinginan agar pertarungan ini dihentikan? Hanya sampai di sini saja. Begitukah? Aku merasa pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan. Keperluanku yang utama hanyalah mengambil adikku yang telah kalian tawan. Dan itu telah terpenuhi. Hm, aku akan pergi. Bagaimana dengan Damar Taun? Apakah paman akan meninggalkannya di sini? Kalau ia mati, kami tak ingin repot-repot untuk menguburnya. Aku justru akan membuang mayatnya begitu saja di sungai. Kalau masih hidup, aku sangat ingin mengikat tubuhnya dan aku bakar hidup-hidup. Aku akan membawanya boleh, Paman. Namun sebelumnya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kalau Paman mengetahui jawabannya, tolong rasa penasaranku diobati. Apa? Paman memiliki sebuah perhiasan yang bagus sekali. Maksudku, menurutku nampak bagus dan indah. Bisakah Paman memberitahuku bagaimana caranya agar aku bisa memiliki tembok sebesar itu? Megatsi, kita lanjutkan pertarungan. Aku tak akan merasa puas hatiku kalau belum merobek mulutnya dan mencabuti semua giginya. Wah, tentu menggelikan sekali kalau aku tak mempunyai gigi. Paman tentu akan merasa geli kalau kepala pamanku emut padahal aku tak mempunyai gigi. Iblis. Nah, oh. paman Panji Saprang, janganlah paman bermaksud meninggalkan tempat ini. Paman boleh pergi membawa damar tahun dan adikmu itu. Namun paman harus meninggalkan. Tak perlu kepala. Tapi cukup tembong di pipi paman itu. Aku akan membantu paman mengelupasnya dengan ujung cambukku ini. Iya. Iblis. Hati-hati kepalamu, paman. Iya. iya. <laughs> Mana jodoh birawa itu? biru watai kucing mana? Iblis. Ini lagi. Bukan iya. main. Kaki paman berhasil mendarat di tengah-tengah dadaku. Apa rasanya. Kau akan sekarat, bocah tengik. <laughs> Kaulah yang akan sekarat. <laughs> Satrawati benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan Pinaka Swastiratu. Dengan kata-katanya, Badrawati berusaha menyerang perasaan dan dengan ujung cambuknya yang berkali-kali melintas dan menyengat wajah, membuat Panji Saprang semakin marah. Bagaikan orang gila, Panji Saprang menyerang Badrawati, namun dengan lincahnya pula, Badrawati berusaha mengimbangi. Jangan hanya bingung saja kau sih. Kita masih akan melanjutkan perkelahian. Sebenarnya siapa namamu? Kita telah berkelahi dari tadi. Kau masih belum tahu namaku? Sebut siapa namamu. Aku ingin mendengar kau menyebut namamu. Namaku Pinaka. Hanya Pinaka? Pinaka Swastidratu. Hmm. <laughs> Sebuah nama yang bagus. Nama yang indah dan membawa makna yang dalam seperti angin pagi yang menyentuh bunga-bunga dan dedaunan yang masih dibasahi embun. Jangan membuang dan bersiaplah. Agar aku tidak dianggap menyerang orang yang tidak siap. Tunggu. Ada apa? Aku ingin beristirahat. Entah mengapa aku merasa tidak berkeinginan untuk berkelahi. Kenapa? Karena kau seorang perempuan. Aku gelisah. Hah, aku tidak peduli. Apakah kau akan mempersiapkan diri atau tidak? Aku akan menyerangmu. Hmm. Oh ya? Pergi kemana sifat kesatriamu? Menghadapi manusia yang sebenarnya setan kepada kau tidak perlu harus menggunakan sikap kesatria. Hmm, baiklah. Aku tak keberatan kau akan membunuhku. Namun berilah aku kesempatan untuk mengagumimu. Apa maksudmu? Ya, meski wujudmu tidak karuan, namun aku tahu sebenarnya kau cantik, terutama mata dan pipimu. Kau memiliki mata dan pipi yang bagus. Rambutmu juga panjang, putihmu pun bagus. Jika kau sempat memperhatikan keadaanmu, kau akan menjadi perempuan yang mengagumi. Orang ini bermaksud merayuku. Ia mengira rayuannya akan mempan diterapkan kepadaku. Boleh. Keluarkan saja segenap rayuan gombalmu. Hal itu akan membuatmu lengah dan kurang hati-hati. Aku harus memanfaatkan keadaan. Mumpung dia tidak sadar, aku akan menghadirkan saudara kembarku. Kakang Kawah Adi Ari Ari. maka swasti ratu tak memerlukan memejamkan mata dalam mengheningkan cipta. Hanya sekejap dia melakukan, dan dua wujud kembar sebagaimana dirinya sendiri itu telah hadir justru di belakang pamegatsi. Pamegatsi sendiri belum menyadari apa yang terjadi. Sementara di sisi yang lain, Badrawati terpaksa harus memeras keringatnya karena panci saprang menyerangnya bagaikan banjir pandang dan bahkan tak peduli terhadap rasa sakit yang ditimbulkan oleh setiap sentuhan cambuk. Rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau. Cabai Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digasak balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. Nah, balsemnya pakai balsem hijau. Cabete. Balsem hijau cap betet Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mana? Mana ajen biru itu? Mana, ha? Benarkah menurut pendapatmu, Pamekatsi, bahwa aku memiliki wajah yang menarik, pipiku dan mataku? Hmm, iya. kau memang menarik. Seandainya kau sempat merawat ini, barangkali aku tak akan bosan-bosan mengagumi. Hanya sekedar mengagumi? Kalau kau tak keberatan, aku ingin lebih dari sekedar mengagumi. Ah, kata-katamu menunjukkan hatiku, Pamegasi. Tapi menolehlah ke belakang. Apakah dua yang lain itu juga cantik dan menarik? Hah? Eh? Perhatian, perhatian. Hai, bulat-bulat putih itu bukan gambar. Belang-belang putih. Benar, obat kurap cap 19 adalah obat kulit yang dapat mengobati panu, kadas, kurap, dan gatal-gatal yang disebabkan karena jamur. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Anda agar terhindar dari gangguan penyakit kulit dengan menggunakan obat kurap cap 19. Obat kurap cap 19. Produksi PDI Rawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Amegatsi yang menoleh ke belakang terbelalak memandang dua wujud sebagaimana pinaka, memandangnya dengan tatapan mata yang sirik. Amegatsi menggigil gemetar. Tiga wujud pinaka swasti ratu itu bergeser mengepungnya. Nah, apa yang akan dilakukan pinaka swasti ratu? Mampukah Badrawati memancing Panji Saprang agar menggunakan ajian Chandra Pirowo untuk melawannya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.